Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi dan mencurahkan rahmatnya pada bidan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali kajian kita di siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai dengan siang ini. Semoga kehidupan kita hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah berlalu. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan bahasan tafsir kita masih dalam surah Al-Fatihah pada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Bapak dan Ibu sekalian, pertemuan lalu telah kita ulas bersama mengenai makna ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in serta korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Saya ingin ingatkan betul bahwa ingat penting kaidah ini ya dalam penafsiran Al-Qur'an jika kita ingin menafsirkan satu ayat tertentu yang ingin dipahami, maka ayat itu tidak akan pernah terlepas korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Pola ini yang sudah kami perkenalkan di awal pertemuan kita disebut dengan siap ayat yang akan kita bahas kaitan dengan sebelumnya disebut dengan sibak dan kaitan dengan setelahnya disebut dengan lihak jadi korelasi tiga hal ini itu mesti ada. Tidak bisa Anda tafsirkan satu ayat berdiri sendiri terpotong-potong, apalagi memotong ayat ini. Ya. Ini penting kami hadirkan karena sekarang ada kecenderungan sementara orang-orang tertentu yang bahkan kebanyakan tidak memahami tentang tafsir, ya sekenanya kemudian menafsirkan Quran. Bahkan ada di antara mereka sesungguhnya yang bahkan tidak mengetahui tentang ilmu agama. Jadi tidak ada otoritasnya gitu ya, tapi bicara masalah agama. Tapi kita tidak perlu kaget ya, karena ini sudah diingatkan oleh Nabi Alaihi Wasallam termasuk isyaratnya di Quran. Ya, saya pernah sampaikan dulu jika anda punya kitab Sahih Muslim yang aslinya yang eh, syarah Imam An Nawawi itu ada sembilan jilid. Anda coba buka jilid yang pertama halaman 111 bab yang keempat hadis nomor 6 posisi paling kiri sebelah atas. Itu hadis dari Abu Hurairah. Nabi sudah ingatkan dulu kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, saya kunu fi akhir zaman akan nampak di akhir masa nanti, di masa nanti ya dan kadzabun. Ada para pendusta yang dilukiskan oleh Nabi di hadis ini dengan istilah dajjalun ya, terambil dari kata dajjal. Ya. Jadi bukan dajjal sesungguhnya, Ya, tapi mengambil satu makna yang melekat pada Dajjal. Dajjal itu salah satu sifatnya dia pintar, punya magic, ya, sesuatu yang membuat anda terpukau gitu ya. Jadi nanti kata Nabi ada orang-orang yang pintar, kalau dia mengeluarkan kata-kata bisa membuat Anda terpikat gitu. Kayak benar kalimatnya. Ya. Seperti diilustrasikan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 204 sampai 207 ya. Posisi paling kiri dari atas sampai sedikit ke bawah ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada sementara orang yang kalau dia bicara dalam urusan dunia itu bisa membuat Anda terpikat ya. Kata-katanya begitu cantik, retorikanya begitu menarik dia. Wa yusyidullah ala ma qalbi. Kadang-kadang dia mengambil nama Allah, ngambil ayat, potong, ambil untuk melekatkan apa yang ada dalam hatinya, ya, untuk mengatakan ini loh, ini dalilnya ini. Tapi enak saja motong sini, motong sini dia ya, tanpa dia paham apa maksudnya. Wa huwa aladzul khisam. Ya Allah bersirman hati-hati, ini musuh yang paling bahaya. Ya, setan saja, setan musuh bukan. Musuh tahu dari mana? Oke, transferah ke dua Al-Baqarah misal 168 kan posisi paling kanan sebelah bawah innahu lakum aduwwum mubin. Dia musuh kamu yang paling nyata. Ya, setan sifat musuhnya disebut dengan adu. Adu itu sesuatu yang jelas. Ya. Karena kita sudah nggak beda pendapat lagi, jelas eh, ini posisinya jelas dia musuh. Karena dia musuh, mudah kita hindari. Ya. Tapi maaf, Ya, seharusnya cara menghindari itu kenal dulu tentang hakikat musuh. Ini saya perhatikan umat Islam ini umumnya nggak kenal siapa setan. Ya, setan, setan, setan, tapi nggak pernah diketahui gitu ya. ya. Anda harus pelajari itu. Nanti satu waktu kalau sudah masuk ke bahasan setan, kita ambil eh, tentang setan itu ya, jenis-jenisnya. Ada setan yang ada di masjid. Jangan kira masjid, masjid sepi dari setan. Ada. Ya, ada setan menggoda orang sholat. Bahkan kata Nabi akan digoda sampai lupa dia berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Kalau Anda sedang lupa menunaikan sholat berapa rakaat, itu Anda sedang terkena godaan setan itu. Ya. Dia masuk ke sela-sela orang sholat. Ya. Abu Dawud nomor hadis 666. Ada setan di rumah, ada setan di mall, ada setan di kantor. Itu banyak. Ya. Kalau Anda tidak kenal bagaimana cara dia menggoda, Anda nggak bisa menghindarinya. Anda harus tutup celahnya. Kalau Anda tidak tahu di mana lubangnya jalan ke sini, Anda nggak bisa menghindarinya, bisa terjebak di situ. Baik ya? Ah, itu itu yang nyata. Tapi kalau ada musuh, tidak terlihat nyata musuhnya, hadir di sekitaran kita, nampak menghadirkan sesuatu yang mengagumkan, tapi dia berbahaya, itu bahasanya aladun. Ya, kalau sudah ada konfrontasi disebut dengan khisam. Kata Allah, alad wa huwa aladdun khisam. Ini lebih bahaya dari setan nih. Makanya hati-hati ya. ya Yuhadithunakum bimalam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda bukan masalah dusta urusan dunia. Ya. Bukan dusta materi, dusta kedudukan, bukan. Tapi dia bicara masalah agama, tapi isinya dusta. Ya. Anda bisa kaget, bahkan orang dulu pun bisa terkejut. Iya, kum wa iya hum. Anda mesti waspada dengan orang seperti itu. Ya. Sekarang sedang marah nih. Ya, ambil ayat Quran begini, begini, begini, mengatakan, oh ini tafsirnya begini. Padahal dia sendiri yang ngerti agama. Ya. Maka tinggalkan yang seperti itu ya. Hati-hati. Kalau mendengar yang seperti itu sudah ada ketentuan di Quran jelas. Kita nggak bisa komentar lagi. Tetap ketentuannya. Ya. Bahkan kalimatnya sangat tegas. Quran surah keempat ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Waqad nazzala alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan di dalam Quran yang tidak bisa berubah an idza sami'tum ayatin lahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum jika Anda mendengar ada seseorang memberikan statement kepada Anda tapi mengingkari ketentuan di ayat Allah misal dia ambil ayat Quran dia tafsirkan sekenanya ya, dengan tafsiran yang tidak benar ya. atau wa yustahza'u biha minimal dia olok-olok misalnya isinya ya. dia olok-olok Quran dia olok-olok perangkat keislaman kita misalnya kan nah itu sudah selesai Fala taqudu ma'ahum. Jangan ya. ia. Qa'ada itu asalnya menyerupai dalam sesuatu yang dekat, ya. Kayak nonton acaranya, duduk mendengarkan seminarnya, baca bukunya, itu nggak usah kata Quran tinggalkan. Tinggalkan dia. Jadi kalau punya acara jangan diikuti, kalau punya buku jangan dibaca, asingkan, isolasi dia. Mudah-mudahan dengan terisolasi itu, itu cara Allah memberikan petunjuk pada dia. Hatta fi ghairi, sampai dia sadar saya ini menyimpang harus kembali. Sekarang kan lagi ramai nih ya, ada nafsirkan ayat-ayat Quran tertentu. Saya nggak mau masuk ke politik ya, atau yang lain. Tapi kalau ada di Quran ini saya tampilkan. Kalau nggak ada hubungan tidak ya. Sekarang kan lagi ramai ada orang nafsirkan Al-Maidah 51 ya, tafsiran begini begini begini. Demi Allah saya katakan, di kitab-kitab tafsir yang dulu sampai yang ada sekarang bisa dibaca, itu nggak ada yang beda pendapat. Tafsirnya satu kok. Ya kenapa sampai sekarang jadi banyak tafsiran macam-macam gitu? Nggak ada. Gak ada selesai gitu kan. Kenapa yang nafsirkan ini, nafsirkan itu. Dan cenderung orang yang menafsirkan dengan suasana berbeda itu, itu yang gak punya ilmunya. Itu jangan didengar itu yang seperti itu. Itu berbahaya. Ya. Apalagi sudah berlebihan. Semua agama adalah sama menuju pada Tuhan yang satu, cuman caranya beda-beda. Zaman jahiliyah aja gak ada begitu. Ya. Sekelompok orang diutus kepada Nabi saw menyampaikan proposal perdamaian. Ya, Muhammad saw kita memang beda, kita memang beda tapi jangan lantas menjadikan perbedaan ini kita harus bermusuhan berperang. Sudah, begini saja. Kami ikut agama kamu, nyembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu ikut kita, nyembah Tuhan kita. Maka turunlah Quran surah Al-Kafirun itu. Kuliah ya ayyuhal kafirun. Tapi ada penegasan dari mereka, kita beda. Makanya ujung ayatnya lakum dinukum waliyadin gitu kan. Beda. Jadi orang jahiliyah saja sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih mengatakan agama itu berbeda. Sepintar-pintar orang sekarang lebih buruk daripada orang jahiliyah. Mengatakan semua agama, nah itu bermasalah. Jelas ya? Maka tinggalkan yang seperti itu. Jelas? Nah, karena itu teman-teman sekalian, termasuk saat kita akan menafsirkan Quran surah pertama Al-Fatihah ini, mesti Anda pelajari kaitan-kaitan dengan sebelumnya, plus dengan setelahnya. Saya telah terangkan tentang kaitan sebelumnya supaya tidak meluas waktunya. Kita ingin hadirkan saja secara singkat sampai mengantarkan pada bahasan ihdinas siratal mustaqim. Baik. Eh, orang yang menjadikan segala aktivitasnya karena Allah. Bismillah. Makannya karena Allah, minumnya karena Allah, bekerjanya karena Allah, dari bangun tidur sampai tidur lagi karena Allah. Ya. Dan maaf, sifat karena Allah ini tidak semata-mata keinginan, tapi diwujudkan dalam bentuk pengawasan. Perhatikan betul ini ya. Baknya ini yang punya 14 makna, salah satu maknanya mustahabah, merasa dilihat. Jadi kalau anda misalnya minum bismillah ketika akan minum, maka sertakan makna mustahabah ini, pengawasan dari Allah. Allah melihat anda. Maka mustahil sekali lagi orang yang merasa dilihat Allah akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Orang akan minum mengucapkan bismillah dengan tangan kiri, itu mustahil. Orang akan minum mengucapkan bismillah dengan berdiri, itu mustahil. Karena tidak mungkin ada orang menyentuh sesuatu, melakukan pekerjaan, menyebut nama Allah, merasa diawasi, melakukan tindakan itu pada hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jelas macam ini? Baik, Anda bekerja Bismillah akan tanda tangan, penanya dipegang. Mustahil menggerakkan pena ini menandatangan proyek yang tidak jelas. Ya, ibu bismillah mau bikin status mustahil, membuat status yang menyakiti orang lain. Ya. Bismillah, kenapa kamu seperti itu? Ah, ini sudah udah agak jauh gitu ya. mustahil itu. Bismillah, taklim hari ini bersama Ustaz Fulan. Masya Allah materi ini, ini itu yang baik. Jelas ya? Maka ketika Anda lakukan itu, rahmat Allah akan diturunkan. Baik yang menghadirkan kebaikan dunia disebut dengan rahman, Orang-orang yang menyertakan Allah dalam kehidupan dunianya, maka Allah akan sertai ia dalam kemudahan aktivitasnya. Kemudian itu akan menjadi bekal ibadah. Baik, sifat Allah yang memberikan kebaikan dalam bekal ibadah di akhirat nanti disebut dengan rahim. Bismillah, Assalamualaikum. Kalimat Bismillah itu menjadikan kalimat yang kita ucapkan dalam pekerjaan kita bernilai ibadah. Bismillah minum. Kalau anda tidak mengucapkan kalimat Allah di situ, maka minuman ini cuma menghilangkan haus. Ketika Anda ucapkan bismillah Anda minum, kalimat itu yang menjadikan setiap airnya jadi ibadah, dicatat. Di akhirat diberikan hasil dari pekerjaan kita itu. Nah, Allah yang memberikan hasil dari pekerjaan kita, menempatkan kita di surga, itu banyak yang diturunannya. Masya Allah. Bahkan ada orang yang belum masuk surga, saking tingginya pahalanya langsung diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Itu sebelum masuk surga. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yauma idzin Ada orang-orang yang belum masuk surga, wajahnya sudah berbinar dia gembira. Ya, ila rabbihan zirah, Dia bisa berhasil melihat Allah tanpa hijab. Nanti ada surganya yang dengan Nabi SAW, ada yang di taman surga, ya kan? Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Ada yang surganya seluas langit dan bumi, Quran surah 3 133, ada yang macam-macam. Ah, kalau Anda sudah bisa lakukan itu, maka syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Anda bisa bersyukur, saya sudah pernah terangkan supaya tidak meluas, maka orang yang bersyukur atas nikmat Allah itu Allah janjikan akan ditambahkan kembali nikmatnya. Konsepnya di Quran surah ke-14 ayat ke-7, ya. Wa idz rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka setelah alhamdulillahi kemudian dituangkan kembali kalimat tambahan Ar-Rahmanir Rahim. Siapa yang syukur kepada Allah, Rahman dan Rahim akan ditambahkan kembali. Jelas ya? Tapi jangan berbangga dulu karena semua kenikmatan itu ujian, semua akan ditanya. Yang punya tetap Allah itu cuma cuma titipan saja, titipan saja. Ya, Anda diberikan nikmat misalnya, alhamdulillah, baju digunakan untuk ibadah. Allah tambah lagi, jangan bangga karena itu titipan. Digunakan untuk kebaikan. Yang punya tetap Allah. Yang punya disebut dengan Malik. Setiap yang punya akan mengambil dan bertanya. Saya titipkan kepada Anda, saya titip handphone ya. Satu kali saya ambil. Satu hari disebut dengan yaum saya tanya tentang titipan itu disebut dengan adin, kama tudinu tadinu tidan. Sebagaimana saya titipkan saya akan tanya. Anda pertanggungjawabkan. Maka kemudian Allah katakan, kamu jangan sombong dengan apa yang saya titipkan. Harta benda kamu, kedudukan kamu itu cuma bekal untuk ibadah meningkatkan bekal kamu. Maka tetap malik saya yang punya. Yaumuddin kamu akan pertanggungjawabkan untuk saya berikan hasil dari perawatan titipan itu. Bagaimana cara kami merawatnya ya Allah? Dengan ibadah. Iya karena abudu. Jadikan semua titipan Allah itu sebagai ibadah. Ya, makan ibadah, minum ibadah, kerja ibadah, tidur ibadah, motor jadi ibadah, mobil jadi ibadah, duduknya ibadah. Jelas? Maka kalau Anda bisa kerjakan itu semua, tidak hanya Allah jadikan pahala mengalir untuk Anda. Setiap Anda punya kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala kesulitan Anda. Bagaimana cara mintanya ya Allah? Wa iya kanasta'in. Baik, jelas ya? Nah, sekarang pertanyaannya, ya Allah, kalau kami sekarang akan berdoa meminta sesuatu kepadamu, Allah akan sampaikan, kalau ibadah kamu benar, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah, lihat janjinya. Abu Daud nomor hadis 649. Di hadis kunci saya pernah bacakan pertemuan lalu, Iza qala abdu kalau seorang hamba mengatakan pada dirinya, dia berkata khususnya dalam sholatnya, iya karena budu. Ya Allah mulai sekarang kami akan jadikan seluruh aktivitas kami hanya ibadah untukmu. Dimakannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya ibadah. Kami bertekad seperti itu. Wa iyyaka nasta'in. Dan jika kemudian dia berkata akan memohon sesuatu, kami kalau butuh apapun kami akan memohon kepadamu ya Allah, hanya untukmu saja. Lihat jawabannya. Haza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, benar makannya ibadah karena Allah, benar minumnya ibadah karena Allah, benar salatnya ibadah karena Allah, masalah. Apapun yang kamu minta sekarang ini, aku akan kabulkan. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu ditawarkan oleh Allah, apapun yang akan diminta akan dikabulkan. Mau minta apa? ayo bapak ada yang surga ada yang macam-macam ada yang mikir dulu ada yang saking banyaknya nggak bisa disebutkan ya banyak banyak karena itu kita akan diajarkan oleh Allah satu permintaan yang saat kita mohonkan maka semua kebutuhan kita akan terpenuhi semua kebutuhan bukan keinginan tapi kebutuhan karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan bukan apa yang diinginkan maka kalimat itu kita ucapkan setiap hari minimal 17 kali setelah mengucapkan iya karena budu wa iya karena apa yang kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim kalau benar mengucapkan kalimat itu, maka selesai seluruh kebutuhan yang kita perlukan di muka bumi ini. Persoalannya, ada orang membacakan ihdinas suratul mustahil, tapi tetap kebutuhan belum terpenuhi, masalah belum tuntas. Apa yang keliru dalam ucapannya? Mungkin tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Untuk itulah materi hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan bagaimana memahami ihdinas suratul mustaqim. Mohon izin saya hadirkan kitab ya untuk hari ini untuk menguatkan argumentasi kita sehingga nanti tidak ada dugaan bahwa ini mungkin pendapat Ustaz Adi saja ya. Jadi kita coba hadirkan beberapa kitab. Ini tafsir Al-Wasit yang saya sampaikan dulu ya kerja Syekh Muhammad Pantawi Jauhari, Syekh Al Azhar, ya sudah meninggal beliau dan termasuk pakar tafsir di dunia salah satunya. Alhamdulillah kami sempat langsung belajar langsung tahun 2006 saya belajar dan dengan langsung dengan beliau pulangnya diberikan hadiah kitab ini. Jadi kita bisa bacakan dengan kitab asli. Ini masih asli insya Allah masih bahasa Arab ya. Baik, jadi kita coba bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian saya bacakan dulu nanti kemudian kita tafsirkan pelan-pelan ya. Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita. Setelah kita membahas iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Ya. an afdala shayin yatlubuhu al-'abdu min rabbih. Bahwa jika ada seorang hamba ingin memohon sesuatu kepada Rabbnya. Ketika ditawarkan tadi. Yang terbaik yang diminta itu. Tolong garis bawah ini ya Ikan tadi ada yang minta surga, minta macam-macam, minta kemudahan kerja, minta ini. Nah, kalau dari semua permintaan ini, perhatikan, yang terbaik yang kita minta, lihat kalimatnya, innama huwa hidayatuhu ila tariqil ladzi yusilu ila asmal ghayah. Yang terbaik yang diminta adalah hidayah. Saya ulang, adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda minta sesuatu yang terbaik minta apa? hidayah ya. hidayah Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk mencapai keinginan tertinggi yang dibutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keinginan tertinggi yang dibutuhkan. Jadi kalau ada kesulitan dalam pekerjaan, tetap yang diminta hidayah, bukan posisi terbaiknya. Ya, kesulitan di rumah tangga yang diminta hidayah, ya kan? Oke, okay. kesulitan dalam pelajaran yang diminta hidayah untuk mencapai kebutuhan tertinggi yang kita perlukan. Nah, sekarang persoalannya apa itu hidayah? Baik, apa itu hidayah? Baik. Kira-kira apa itu hidayah? Ah, jangan dikira-kirain, ya, kita langsung lihat saja. Baik. Wal hidayah itu, adapun hidayah itu, adapun hidayah itu pelan-pelan. Hiya al-irsyad wa dilalah bi ala ma yusilu ila bughya. Ya. Ada beberapa makna tentang hidayah. Satu ya. Satu hiya al irshad wal dilalah ila ma yusilu ila al Satu disebut dengan al irshad awid dilalah. Bilutsin. Okay. Ya. Pelan-pelan. Petunjuk yang sangat lembut. Terus cepat yang menyampaikan pada tujuan. Yang menyampaikan pada tujuan. Jadi mana yang pertama pelan-pelan ya. Nanti ada beberapa makna dalam hidayah. Ada sekitar tiga makna. Satu, petunjuk yang sangat lembut, yang sangat halus, yang menyampaikan pada tujuan. Baik, sebentar. <coughs> Sudah? Baik. Jadi ketika kita mengatakan ya Allah, mohon berikan hamba hidayah, gitu kan? Pelan-pelan. Hidayah, kita tulis tulis supaya kita alurnya paham betul. Hidayah. Ini tulisannya. Jamaknya disebut dengan hudan, jamaknya begini, hudan. Lihat. Sebentar. Kalau Anda ingin memintanya, ya. Jadi ini makna pertama petunjuk yang menyampaikan pada kemudahan. Jamaknya disebut dengan hudan. Kalau kemudian Anda ingin mintakan petunjuk ini supaya mendapatkan kemudahan dari apa yang ingin kita capai, maka dialihkan kalimatnya ke dalam bentuk fi'il amar, ya, kata permohonan dalam bentuk perintah, ihdi. Ya. Kalau untuk seorang ihdi, kalau untuk kebanyakan tambah ne, singkatan dari nahnu, maka menjadi ihdine. Baik. Misal, ada kalimat di situ ihdinas siratal mustaqim. Ya. Apa terjemahnya Tunjukkan kami jalan yang Ah, lurus, masya Allah. Baik, alhamdulillah. Itu terjemahan usap ya. Baik, pelan-pelan. Asalnya, Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke sirat al-mustaqim dulu ya. ya. syarat, syarat al-mustaqim. Ya. syarat berarti jalan. Kira-kira sempit atau luas jalannya? Ada yang bilang sempit, ada yang bilang luas. Jemaah al hujah berbeda pendapat tentang sirat. Ada yang sempit, ada yang luas. Masya Allah. Sirat itu asalnya jalan yang terbentang luas. Lebar gitu ya. Lebar. Ya. Tapi Ustaz kan ada keterangan. Sirat itu seperti rambut dibagi tujuh gitu kan. Masya Allah nanti anda di hari kiamat akan lewat jembatan sirat. Seperti rambut dibagi tujuh. Anda lewatnya bagaimana? Nah, itu bahasa kiasan ya. Nanti dalam ilmu hadis itu ada lughatul ma'nawiyah. Ada bahasa-bahasa kiasan, majas namanya. Dibacanya harus pakai ilmunya namanya ilmu balaghah. Dibagi tiga lagi. Katanya ilmu untuk belajar kata-katanya disebut ma'ani, ilmu untuk belajar penjelasannya disebut dengan bayan, ilmu untuk kiasannya disebut dengan badiah nanti. Dan ada beberapa turunan lagi. Maksud sirat dibagi tujuh ini, maksudnya itu mengilustrasikan kepada orang yang kurang amal. Seakan-akan ketika dia nggak punya bekalnya, mau jalannya agak susah seperti rambut terbagi tujuh. Kalau orang yang punya amal gampang aja lewat. Ada yang lari, ada yang secepat kilat, ada yang tembusnya cepat sekali. Itu bayangan dibagi tujuh itu pada orang-orang yang merasa nggak punya bekal. Karena nggak punya bekal, tegang dirinya seakan-akan sulit melewatinya. Seperti halnya rambut dibagi tujuh. Sulit untuk melewat. Deh. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang masuk neraka tanpa hisap Langsung. Ya. Pernah dengar masuk surga tanpa hisap Sering. Pernah dengar masuk neraka tanpa hisap Baru ya. Itu ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai 101. Posisi paling kiri di atas sedikit ke bawah. Ya. Ada orang-orang masuk neraka tanpa hisab. Ada orang-orang yang saat di hari hisab nanti ya, itu langsung oleh Allah ditampakkan neraka jahanam sejelas-jelasnya. Kalau kalimat bebasnya begini, eh kamu nggak usah mikirin hisab dan tempat kamu ya, tempat kamu di sini udah nggak usah mikirin kitab lagi, nanti langsung aja ke situ. Ya, ada yang begitu tuh, ya. Di, ada yang masuk surga tanpa hisab, sudah lebih dulu diberi kabar di dunia. Jadi dia belum ke alam kubur, dia belum kemudian dihisab, belum masuk surga, tapi sudah ada beritanya. Kamu dapat kabar gembira akan masuk ke surga yang mengalir keindahan di dalamnya. Itu di Quran surah kedua ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Tapi ada juga orang yang sebelum dia masuk ke dalam nerakanya, hisabnya kata Allah kamu nggak usah mikir ya, Gak usah repot. Tempat kamu di sini nih, di neraka, tempatnya jahanam. Gak usah dipikirin, nanti langsung ke situ aja. Siapa mereka itu ayat 101-nya? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang yang saat di dunia itu susah sekali tuh matanya melihat kebaikan. Dia ya, terhalang gitu ya. Lihat orang ke masjid gak ada getaran. Padahal Allah itu saking sayangnya diperlihatkan supaya dia mau ibadah tuh. Ya, ada orang dewasa, sampai laki-laki perempuan, sampai anak kecil yang belum balik, Pak. Bawa tas ke masjid sebelum azan, lewatin dia. Om, ayo, kamu aja duluan. Masya Allah, dia sendiri gak ke masjid. Ya. Di, di dalam pandangannya sudah diperlihatkan. Wa kanu la yastati'una sam'a. Telinganya nggak bisa dengar. Adzan nggak bisa dengar, dengar adzan marah-marah, dengar Quran ngajak berselisih macam-macam. Nanti kalau tidak tobat orang seperti itu, banyak amal salahnya, tidak ada amal solehnya Kata Allah nggak usah repot mikirin ya, langsung nih neraka jahanam tanpa hisab masuk sana. Hati-hati ya, hati-hati teman-teman sekalian. Nah, saya kembalikan dulu, itu yang dimaksudkan dia nggak bikin sir takut dia. Dia karena nggak punya bekal, ya, Awas, jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja begitu. Ya. Ada penjahat misalnya kan, mohon maaf banyak kesalahannya. Dia lewat di kalangan orang-orang yang ramai itu malu itu, takut dia. Ya takut terlihat sesuatu, takut terdeteksi, apalagi urusan akhirat yang segalanya menegangkan. Hati-hati, makanya seakan terbelah jadi tujuh. Asalnya itu luas, panjang. Makanya orang-orang yang banyak bekal tenang aja, meninggalnya juga tenang, tenang. Dan panggilannya menenangkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayat Tuhan nafsu mutmain. Hei jiwa yang tenang, karena tenang. Tenang begitu pulang tenang, dia senyum gitu kan. Pulang. Kemarin saya habis sholat subuh, ya. Masya Allah ada seorang ibu, bu, ya, dipanggil oleh Allah gitu ya, setengah tujuh malam ini. Tenang, di bulan Al-Muharram, malam yang baik, itu rajin ta'lim itu Masya Allah. Saat ibu yang lain sibuk arisan, sibuk macam-macam dan sebagainya, dia gunakan hidupnya untuk belajar. Itu Masya Allah. Sebelum dimandikan saja, belum dimandikan Pak, jamaah sholat subuh sudah pada datang ke masjid. Datang, belum dimandikan. Apalagi saat dimandikannya, disolatkannya, saat macam-macamnya dimandikan orang khusus tertentu. Jadi setelah itu dikafani bagaimana orang menyolatkan, mengantarkan dan sebagainya. Siapa dia? Orang yang saat hidupnya menjadikan dirinya sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Rajin tanim itu dalam hidupnya. Rajin banget ya. Saya mengalami tiga itu saat baru pulang dari Indonesia itu. Tiga peristiwa yang luar biasa. Semuanya perempuan. Satu lagi nanti ada laki-laki. Ya, dia sibuk bekerja setelah selesai pekerjaannya, dia jadikan hidupnya untuk ibadah. Rajin ke masjid, saking rajinnya dikenal sebagai pejuang salat subuh. Itu Allahu Akbar. Begitu wafat, meninggal dunia dengan izin Allah, saking tenangnya, yang datang orang-orang masjid, yang nyolatkan, yang takziah, yang macam-macam. Teman pekerjaannya yang datang umumnya karangan bunganya saja. Dunia itu hanya akan melekat pada aspek dunia Anda. Jadi kalau Anda cuma cari teman dunia, saat Anda di dunia, Anda akan diikuti. Saat masuk ke alam berbeda, Anda tidak akan pernah dikenal. Tapi kalau teman akhirat Anda, Anda bukan hanya dipikirkan dalam urusan dunia. Di alam kubur Anda didatangi untuk didoakan, diantarkan, dimohonkan kebaikan. Di dalam akhirat pun Anda masih dipikirkan. Jadi kalau Anda masih sibuk dengan urusan dunia, silakan saja. Ya, hanya dunia akan Anda dapatkan. Tapi kalau Anda sibuk urusan akhirat, dunia Allah akan ikutkan, akhirat Anda akan jangkau. Karena itu sifatnya mustaqim. Mustaqim itu asalnya bukan lurus ya. Asalnya bukan lurus ya. Asalnya sesuatu yang mudah. Ini ungkapan pada sesuatu yang mudah. Jadi kalau orang Arab menyebutkan jalan yang tidak banyak berliku menghadirkan kemudahan, ini ada keistiqamah, bisa jalannya lurus. Ya. Dengan yang berliku-liku belok begini, kira-kira lebih cepat mana sampai ke tujuan? Yang lurus atau belok? Lurus. Mudah kan? Nah, jadi ihdinas suratul mustaqim itu asalnya sesungguhnya pada awalnya bukan jalan yang lurus. Tunjukkan kami pada solusi yang sifatnya mudah. Tidak berliku gitu ya, tidak berliku. Jadi kalau anda misalnya ada persoalan di pekerjaan, minta ya Allah berikan hamba hidayah. Maksudnya petunjuk, eh ihdinas suratul mustaqim. Berikan solusi yang memudahkan. Sampai ke tempat dengan mudah, tidak berliku. Itu asalnya. Ya. Maaf, anda pilih mana? Jalan berliku sampai, jalan lurus tapi macet. Pilih mana? Gak mudah ya? Nah, jadi kalimat suratul mustaqim itu asalnya bukan lurus, tapi sesuatu yang mudah. Tapi terjemah itu masih bisa dipakai ya, umumnya saat haji atau amrah ya. Saya dulu tugas di Mekah tahun 2010 menerima jemaah pertama ada sebagian yang kesasar itu, masya Allah orang omrah tawafnya di Masjidil Haram ini ada yang kemina gitu <laughs> masya Allah sebagian ya Allah alam tapi kami jemput itu ya ada sebagian yang nyasar bingung dia seorang bongan karena tidak paham bahasa Arab ketemu dengan askar minta petunjuk ke maktab Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia tidak kehilangan cara untuk bertanya. Dia ingat ayat tadi, dia buka gelangnya. Pak, ihdinas siratal mustaqim. <laughs> Tunjukkan kami jalan yang lurus dikasih gelang gitu ya. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia. Jelaskan susah kan? Bahasa Arab dia nggak paham. Cara terbaik dia teruskan. Siratal ladina namta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kamu ikuti ya kan ya? Pak jangan belok-belok nanti tersesat gitu. Baik. Kembalikan ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu kembalikan. Irsyad wadilana bilutin. Dalam dirinya akan diberikan petunjuk-petunjuk pada kebaikan. Jadi kalau bapak ibu benar ibadahnya lupa ya, dekat dengan Allah, ibadahnya benar, bukan hanya sholatnya saja, pekerjaan segalanya, itu nanti anda akan dapat dorongan-dorongan kebaikan ditunjukkan oleh Allah. Maaf ya, bahkan dalam yang santainya pun anda santai ingin duduk, tiba-tiba buka TV, tek, nggak baik, itu akan seketika pindahkan. Ini bukan, bukan untuk kamu. Yang baik untuk yang baik, jelek untuk yang jelek, itu nggak tepat. Itu mata Anda bisa langsung dipalingkan. Channel bisa langsung Anda ganti. Itu yang disebut dengan hidayah. Ya, makna yang pertama, petunjuk yang halus yang mengarahkan Anda pada kebaikan. Anda mau belanja, lihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nggak akan mikir lagi. Sudah, pindahkan. Selesai. Ya. Anda mau baca sesuatu, lihat tayangan gambar yang tidak bagus. Anda akan pindahkan. Nggak ada. Dan nggak akan mikir. Oh pandangan pertama masih ada kebaikan. Selanjutnya itu yang dilarang. Nah, begitu lihat video terang gak bagus, pindahkan. Selesai. Sampaikan. Itu haram hukumnya. Selesai. kalau anda misalnya dekat dengan Allah, ibadahnya betul, itu akan ada selalu itu dorongan-dorongan gitu. Ya. Akan ada selalu. Ya. Baik, ini petunjuk. Ini ya, petunjuk. Ya. Disampaikan betul oleh Nabi SAW termasuk isyarat-isyarat Al-Quran. Ya. Eh, mohon izin ya, apalagi orang-orang yang rajin tahajud saya, saya berikan nasihat buat saya pribadi dan kita semua, selama kita masih mampu jangan tinggalkan tahajud. Tahajud itu diantara ibadah sunnah, tapi manfaatnya luar biasa. Di antara manfaat yang paling istimewa, itu bisa menghadirkan kedekatan dengan Allah sampai menunjukkan kepada Anda. Begini cara mengawalinya, begini keluar dari persoalan. Kalau Anda disakiti langsung pertolongan Allah datang. Tanpa perantara. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا Anda rajin tahajud dekat dengan Allah maka Allah akan angkat derajat Anda di tempat yang terbaik. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kemudian Anda akan dibimbing bagaimana mengawali pekerjaan dengan benar. Wah, dengan benar ya. Anak Anda mau belajar, misalnya sulit mendapatkan sesuatu, ada orang tua yang memohon-mohon dengan cara yang tidak benar, ada yang ngasih hadiah, ngasih uang macam-macam. Anda tidak akan diberikan jalan. Anda promosi jabatan kadang-kadang caranya tidak benar, mesti bayar begini, mesti melobi begini. Anda ahli tahajud tidak akan seperti itu, tidak akan terpikir. Allah yang punya rezeki, Allah punya kedudukan. Anda akan diarahkan gini caranya, gini jalan keluar nih. Anda ada di jalan wa akhriji mukhrajas sulkin. Tiba-tiba dari jauh, pip, tolong minggir. Masya Allah. Jika ada petugas berseragam mengatakan kepada Anda tolong minggir, apa yang terbayang pertama kali dalam kepala Anda? Ahli tahajud gak akan macam-macam, nggak ada ahli tahajud tiba-tiba mengeluarkan macam-macam. Gak ada, gak akan pernah ada dorongan dalam jiwanya. Saya akan sampaikan apa yang dia minta. Ditanya A, saya jawab A. Kalau salah saya akui. Bagaimana solusi baiknya? Ya, kalau benar saya akan sampaikan. Allah akan berikan solusi. Nah, itu yang benar. Ya. Kadang-kadang suka nggak tepat gitu kan. Kadang polisi nggak nanya apa-apa, misal gitu kan, mengeluarkan sesuatu yang tidak ditanyakan. Tolong minggir, sibuk keluarin kartu macam-macam. Kan belum ditanya apa-apa. Ya. kami pernah dapat tugas itu menyampaikan khutbah di wilayah Kuningan Jakarta ditemani kawan ya kan Masya Allah ada salah seorang kerabat kita sudah agak sepuh dia bawa mobil dari jauh Masya Allah tit minta mundur ke samping maksudnya menyamping menepi setelah menepi belum ditanya teman kami mengeluarkan SIM gitu kartu kan saya diam ketika datang dibuka ya petugasnya bertanya mau kemana B katanya karena beliau sudah agak sepuh saya pasti di depan pakai jas siap khutbah. Saya sampaikan mau khutbah Jumat Pak. Langsung aja. Jalan katanya. Ketika jalan itu saya sampaikan Pak. Kalau kita mau menjawab, jawab sesuai pertanyaan. Polisi tidak bertanya kepada Bapak, coba kartunya mana? Cuma menanyakan mau kemana? Pertanyaan mau kemana? Jawab dengan tujuan, bukan dengan kartu. Kadang-kadang suka salah tuh. Ya. Selamat pagi Pak, keluarkan kartu ini nggak nyambung. Ya selamat pagi ya jawab selamat pagi. Kalau anda muslim selamat pagi, assalamualaikum Pak selesai. Ya, ditanya kalau anda salah, aku minta maaf selesai. Kalau anda benar sampaikan. Pasti banyak orang-orang baik dalam kehidupan ini. Ya, kami ngajar di Mabes, di Polda itu orang-orang baik itu luar biasa, masya Allah. Ya, yang taklim yang segala itu, masya Allah. Ya. Di, jangan diarahkan orang baik ini diberi peluang pada yang buruk itu keliru. Jelas ya? Baik. Nah, itulah yang pertama al-irsyad wa dilalah bil Jadi kalau Anda ada anak-anak gitu kan, ingin dibimbing oleh Allah supaya dapat kebaikan, latih mereka dengan ibadah. Salatnya dekatkan dengan Allah. Di rumah tangga ingin ada petunjuk, itu tidak mudah itu. Tidak mudah, ya. Dan setan rumah tangga itu sangat berbahaya. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak mudah suami menaruh kepercayaan pada istrinya. Begitu sebaliknya. Ya. Ibu kalau suaminya keluar, ada ketenangan ya dalam jiwanya. Belum tentu itu. Setan itu bekerja, Pak. Ya. Dan setan rumah tangga itu saking bahayanya, itu ditampilkan langsung di Quran. Isyaratnya di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 102 itu. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah itu saking panjangnya bacanya. Ya. Yufarriquna bihi bainal mar'i wal zawji. Tugas pertamanya, dia akan coba pecah belah keharmonisan rumah tangga. Silahkan cek. Bukankah sebelum menikah kadang-kadang dibuat mesra kan? Supaya maksiat itu padahal belum halal akannya belum dilakukan, oh sudah jalan berdua, naik beca berdua, masya Allah beca seakan milik bersama, tukang beca nggak ada, jalan aja gitu kan, supaya maksiat selesai gitu. Kan. Tapi setelah menikah, masya Allah, sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan indah semua. Setelah itu tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangan hidup ini. Kalau anda tidak mendekat kepada Allah, tidak mudah mendapatkan itu. Gak mudah. Silahkan cek nih, setelah setahun, dua tahun, semuanya punya pengalaman yang sama. Tidak ada yang paling tidak menyenangkan curi pasangannya, itu setan. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dia akan pecah belah keharmonisan rumah tangga itu, supaya terpisah. Ya. Silahkan cek. Uh, mas, papa ke kantor dulu ya. Ya udah hati-hati. Ya udah hati-hati. Suami orang ke kantor, Pak. Masya Allah. Sama. Ya. Perempuan juga begitu, Pak ke depan dulu ya nganter ya udah hati-hati masya Allah ya istri orang nganter bu bisa main, Ya. Jadi suasana sudah berbeda gitu ya. Nah itu, dasim itu. Nanti kita pelajari setelah sampai ke situ ya. Baik, jelas ya? Jelas. Nah, maksud saya, kalau Anda dalam kehidupan sehari-hari belum mendapatkan bimbingan ini, berarti ibadah Anda kurang. Kurang gitu. Ya. Mohon maaf, malam-malam sudah dorong untuk tahajud tapi masih berat. Tapi kalau bola cepat bangun, berarti ada yang kurang. Ibu sama, zakat mal belum direncanakan, zakat mal udah dihitung-hitung. Itu sama, ada yang kurang. Ada yang belum maksimal, ada yang, ada yang belum maksimal di sini. Belum maksimal. Seharusnya orang yang mengucapkan, gini ya, kalau Anda mengucapkan sekali masih lupa itu wajar. Dua kali lupa wajar. Tiga kali minta wajar. Tujuh belas kali paling minimal Anda ucapkan. Ihdina suratul mustaqim, ihdina suratul mustaqim. Tujuh belas kali dalam sehari. Masa nggak dapat? Harusnya ada gitu kan. Ya, mustahil orang yang punya hidayah itu dapat gerakan dorongan dalam jiwanya. Keluar masjid gak akan pernah kaki kanan dilangkahkan, pasti kiri. Begitu kanan dia tarik lagi, pasti kiri itu. Ya, masuknya pasti kanan. Ya, jadi itu yang simpel-simpel gitu. Duduk, bismillah. Minum, dilihat dulu punya saya bukan. Diminum, bismillah. Itu ada dorongan tuh. Kalau Anda sudah mendapatkan itu, pertahankan. Itu kenikmatan. Kenikmatan. Dan ah, nanti tingkatan godaannya semakin tinggi lagi. Ya. Jelas pada yang pertama? Oke, baik. Yang kedua, jadi kita sampai solusi ya, bukan cuma persoalan. Jadi di sini diartikan petunjuk yang halus pada capaian kebaikan. Maksudnya kalau Anda ingin dapat petunjuk itu tingkatkan ibadah. Ya, nanti akan ada dorongan-dorongan dalam jiwa kita. Ya. Baik. Wa tusnadul hidayatu ila Allah wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Al-Qur'an. Baik. Petunjuk-petunjuk tadi yang bisa Anda raih itu lewat ibadah bisa Anda dapatkan caranya yang disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, Anda ingin dapatkan petunjuk dari Allah kemudahan-kemudahan tadi ya, ada dorongan kebaikan dan sebagainya. Kata muallif kitab ini wa tusnadu ilallahi, ya, disandarkan kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau Anda ingin dapatkan dorongan kebaikan tadi, dekati petunjuk-petunjuk Allah. Allah minta apa saja. Ya. Misal, Allah minta kita misalnya tunaikan salat, maksimalkan salat. Ya. Uh, dalam sehari berapa kali salat? Berapa waktu? Lima waktu. Tujuh? Berapa rakaat? belas rakaat. Alhamdulillah. Usia segini masih lima waktu, masih tujuh belas rakaat. Masya Allah. Ada anak usia tujuh tahun, sholatnya lima waktu, tujuh belas rakaat. Ada orang diberikan tujuh puluh tahun, masih tujuh belas rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan rakaat Kalau yang lima waktu itu standar. Standar. Jangan orang dewasa, anak kecil aja udah melakukan. Ini yang, yang ikhwan ya teman-teman di saya pernah saksikan tuh di Bekasi ada satu masjid tuh masya Allah sebelum maghrib itu setengah enam anak-anak kecil belum balik pak empat tahun lima tahun tuh lima tahun sudah pada pakai tas lari ke masjid sholat lari ke masjid sebelum adzan sholat berjamaah yang ketiga mengaji setelah sholat masya Allah tunggu sampai isya etika setelah isya evaluasi belajar baru pulang jadi kalau Anda sampai 40 tahun, 50 tahun dipanggil azan baru datang ke masjid, Anda kalah sama anak usia 45 tahun. Anda sholat saja, kemudian langsung pulang, Anda kalah sama anak usia 45 tahun. Anda tidak mengaji, Anda kalah sama anak usia 4 sampai 5 tahun. Anda tidak pernah itikaf, Anda kalah sama anak usia 4 sampai 5 tahun. Anda selepas Isya tidak pernah evaluasi diri, Anda kalah sama anak usia lima tahun. Dan beritanya anak lima tahun itu belum disisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang belum dihisap saja sudah serius dengan amalannya, maka kita yang dihisap harus lebih serius lagi. Maksimal hijrah. Dekati ya Allah lewat petunjuknya. Ayo maksimalkan. Nah keluarkan kalimat sholat di Quran kan bentuknya jama itu. Jama tulisannya. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3 itu kan. Nanti kita pelajari. Al-ladhi Al-lazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Kalimat as-sholatnya alif, lam, sod, lam, waw, ta. Di atas waw ada alif. Taknya tertutup itu bentuk tulisan berbentuk jama, tapi bisa dibaca dengan mufrad. Ya. Kalau Anda ingin buka lagi lebih luas, tanya terbuka. Al-Baqarah 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafizhu ala sholawat, bentuk jama. Jama itu satu atau dua? Banyak. Jadi rumusnya begini, kalau Anda ingin mendapatkan kedekatan dari Allah, bisa ambil sholat satu. Sholat, keluarkan semua jenis sholat jama dalam Al-Quran. Keluarkan, ada apa saja? ada tahajud kan salat sunnahnya ada salat duha ada syuruk ada rawatib rawatib berapa rakaat tahu dari mana Di akhirnya di nomor hadis 586 kan dari Ummu Habibah 12 rakaat ya man shala isnatai asyrata rak'atan siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin yang mengiringi salat fardunya siang sampai malam arba'an qabla dhuhri 4 rakaat sebelum zuhur rakaat ini ba'da 2 rakaat setelahnya Ya ini ba'da maghrib dua rakaat setelah maghrib. ini ba'da isya dua rakaat setelah isya, rakaat ini qabla subhi dua rakaat sebelum subuh. Tapi ada yang belum banyak tahu ya. Kalau tidak sempat yang sebelum zuhur empat rakaat, itu dari hadis Ibnu Omar Al-Bukhari nomor hadis 812, itu cukupkan dengan dua. Boleh. Misal Anda tidak sempat nih ya, sudah dua menit lagi mau komat, ya cukupnya untuk dua rakaat, jangan paksakan empat, itu boleh dua dari Ibnu Umar, "Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakaat." Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ya. Rakaat ini qabla zuhur, dua rakaat sebelum zuhur. Jadi ada dua hadis. Al-Bukhari nomor hadis 812. Jadi kalau nggak bisa empat rakaatnya, cukupkan dengan dua rakaat. Ya. Jangan dipaksakan. Oh, ada dua menit nih. Tiba-tiba, masya Allah, solatnya cepat luar biasa, gitu kan? Untuk ngejar empat rakaat itu tidak tepat. Ya, tidak tepat ya. Jelas di sini ya? Ayo maksimalkan keluarkan. Semakin Anda tingkatkan hubungan dengan Allah, salat keluarkan, baca Quran tambah. Nah, yang ini itu akan cepat nanti masuknya. Ada bimbingan-bimbingan dari perkataan kita, langkah kita, pandangan kita. Jadi pertama, tusnadu Allah subhanahu wa ta'ala. Di, disandingkan dengan Allah, artinya keluarkan petunjuk dari Allah. Ya. Yang kedua, wa tusnadu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah ini pun disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat ambil. Cepat ambil. Karena dengan mengambil petunjuk Nabi, kita praktekkan dalam hidup, itu menghadirkan bimbingan dalam kehidupan kita. Hidayah datang. Ya, misal ada cara minum yang baik menurut Adam, Ada cara minum yang baik menurut Rasulullah SAW. Sepanjang Nabi memberikan bimbingan cara terbaik, cara Nabi ambil, yang lain tinggalkan. Jelas ya? Ada bangun tidur misalnya, cara baik menurut kesehatan. Cara baik menurut Nabi, yang dari Nabi itu pasti yang terbaik. Selain menghadirkan pola kebaikan untuk fisik kita, itu pasti menghadirkan hidayah dalam kebaikan kita. Jelas ya? Jadi sepanjang ada petunjuk dari Nabi cepat ambil. Ya, bukan hanya untuk ibadah saja ya, bukan hanya sholat, bukan hanya macam-macam. Dari jalan, dari melihat, dari bertutur, dari baca, dari minum, sepanjang ada dari Nabi keluarkan. Ya, dan semuanya ada. Ya. Uh, ayat di Quran ini Quran surah 59 ayat ketujuh, akhir ayat ketujuh, posisi paling kanan agak ke bawah sedikit. atakumur Dan semua yang pernah dibawa oleh Nabi pada kita cepat ambil, itu yang terbaik. Ya. Bahasanya ma, ma itu ismun mausulun ya dulu an Ya. Kata penjelas objek sambung yang menunjukkan pada hal tanpa batas. Ya, jadi kalau anda ingin meniru Nabi, jangan cuma sholatnya bagus, tapi yang lainnya tidak. Ya, Masya Allah salatnya sesuai dengan sifat salat Nabi, tapi lisannya nggak seperti Nabi. Ya, senang celak sini, celak sana, macam-macam dan sebagainya. Pandangannya nggak seperti Nabi, semua dilihat, gitu kan? Kakinya nggak semua seperti Nabi, semua disinggahi. Nggak begitu. Ini semua dari Nabi, jangan dipisah-pisah. Ya. Tapi apa yang bisa diambil dari Nabi? Quran surah ke-33 ayat 21. sabar sedikit ya. Jadi kita coba kupas sehingga bahasan kita tidak menghadirkan satu celah atau kebocoran. Ya. Genteng bocor aja kan bermasalah gitu ya. Nah, apalagi kalau hadisnya bocor ini kan bermasalah. Ya. Baik. Kemarin saya jalan satu tempat tiba-tiba hujan. Ada orang berkata, aduh langit bocor. Masya Allah langit bocor. <laughs> Karena istilahnya suka macam-macam gitu ya. Allah Akbar. Baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun Lihat sini ya, saya ajarkan sedikit ilmu kiraat ya. Saya sebelumnya sudah pernah terangkan ini uh, singkat. Eh, saya boleh hapus dulu ini? Ya? Alhamdulillah. Seperti biasa ya, datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri ya. Lengkaplah. Anda tinggal datang aja. Oke. Okay. Suatu Hasan. Uswa Hasan. Ah. Sekarang perhatikan, saya berikan ilmu kiraat sebentar. Kata uswa dalam riwayat Hafiz dari Asim. Ini bisa dibaca juga dengan Islah. Riwayat Qal atau Warsh dari Naziyah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini bisa juga iswatun hasanah, iswah. Uswah atau iswah itu artinya keteladanan yang meluas sifatnya. Meluas. Ya. Jadi maksudnya begini, kalau Anda mengambil kebaikan dari situ, maka Anda pun otomatis akan jadi teladan. Kalau cuma keteladanan yang sifatnya terbatas, tidak meluas, itu disebut dengan kuduah. Ya, kuduah hasanah. Ya. Anda jadi teladan, tapi dari Anda saja yang belajar pada Anda tidak menjadi teladan misal. Jelas ya? Tapi kalau keteladannya meluas, setiap ada belajar dari situ atau melihat sesuatu baik, jadi baik lagi, jadi baik lagi, jadi baik lagi. Ya. Kenapa Nabi keteladanan yang disebut dengan uswah atau iswa? Karena setiap yang melekat pada Nabi, orang-orang di sekitarnya kalau sudah melekat pada Nabi pasti otomatis akan jadi teladan. Ya. Ada pengusaha belajar dari Nabi, maka orang ini ketika akan jadi teladan bagi pengusaha yang lainnya. Ada dosen, misalnya Ustad belajar pada Nabi, maka orang ini akan membawa kepribadian Nabi yang jadi teladan lagi. Ya. Termasuk nanti satu masa bu ya kita akan bahas ini ya, dan juga nanti bahasan untuk laki-laki Kenapa Nabi diizinkan menikah dengan lebih dari empat perempuan? Lebih, kenapa? Karena seluruh istri-istri Nabi itu dipilihkan oleh Allah, ditetapkan karena mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Di ibu nanti, kalau pelajari istri-istri Nabi, ibu akan temukan. Ya, di karakter perempuan di muka bumi ini, Pak, akan terwakili di situ. Dari mulai Sayyidah Khadijah, dari Saudah, dari Aisyah, Maimunah, Allah Habibah. Itu nanti ibu akan tahu ada ibu mirip-mirip ke situ itu karakternya. Bukan wajahnya ya, tapi mirip-mirip karakternya. Nanti dari yang paling perhitungan Pak sampai yang paling cemburuan itu ada. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi ketika menikah dengan Nabi cemburunya jadi ibadah. Kalau si fulana bisa tahajud, saya pun harus bisa. Ya, hitungan tadinya uang belanja sekarang dari satu kurma bagaimana jadi ibadah. Ya, coba ibu pelajari itu ya, ambil materinya. Kami ada materi tentang pesona istri-istri Rasulullah SAW. Ya, nanti Anda bisa dapatkan itu bagaimana Sayyidah Khadijah Masya Allah Pak. Khadijah itu diantara keutamanya Al-Bukhari nomor hadis yang keempat Kalau di kitab aslinya eh, Al-Bukhari yang warna merah terbitan Darul Hadis Halaman ke-12 ya, Posisi paling kanan sebelah bawah hadis nomor yang keempat Sampai ke sampingnya lagi Itu dilukiskan bagaimana Nabi ketika belum mendapatkan wahyu turun dari gua Hira, ya sedang ketakutan luar biasa, gelisah gitu kan. Tiba-tiba pulang ke rumah melihat Sayyidah Khadijah itu bisa hilang kegelisahannya seketika. Hanya melihat wajahnya saja. Ya, di kisahnya setelah Iqra itu turun, ya e, surat Al-Alaq, itu kan turunnya malaikat Jibril tidak dalam rupa yang sesungguhnya, menyamar dalam bentuk manusia dipeluk Nabi ya sampai tiga kali dikatakan Iqra ma'ana biqari. Itu belum melihat yang uh, rupa malaikat Jibril yang sesungguhnya. Nah, kemudian setelah berselang beberapa waktu, wahyu turun. Kadar Allah ketika ke Gua Hira belum turun. Turun dari Gua Hira suasana siang, di jalan tiba-tiba ada yang manggil, Ya Muhammad. Ya Muhammad. Nengok kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas, ada sosok yang belum pernah dilihat sebelumnya. Seperti duduk antara langit dengan bumi. Gitu kan? Masya Allah, ilustrasinya beginilah. Anda pak keluar dari sini siang-siang dan kosong gak ada orang, ada yang manggil Pak, kan? Kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu lihat ke atas, masya Allah rambut panjang, jubahnya putih begini Pak. Apa kesan anda? Jangankan ibu, Nabi aja berkata begini, Faro ibtu minhu, saya takut luar biasa katanya. Ya, ini takut itu wajar, manusiawi ya. Yang salah itu larut dalam ketakutan, itu yang tidak wajar. Baik. Roh itu itu eh, perasaan khawatir sampai membuat bulu kuduk naik bakal lari beliau. Ya. Tapi yang paling indah ketika sampai di rumahnya melihat wajah Sayyidah Khadijah, masya Allah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ketika dilihat oleh beliau dibukakan hilang setengah kegelisahan, kenapa? Ya. Mendengar kalimatnya, dipegang tangannya, kata Nabi Zammiluni tolong selimuti saya. Digandeng oleh beliau, dibawa, diselimuti, disampaikan, suamiku sayang, engkau ini orang paling baik, tidak pernah punya musuh, selalu menjalin silaturahim tanamkan pada dirimu Yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Maka tiba-tiba seketika tenang. Sampai turunlah Quran surah Al-Mudathir itu. Ya ayyuhal mudathir, kum fa'anzir. Coba ibu pelajari itu. Suami sedang gelisah luar biasa, lihat wajah Khadijah, tiba-tiba tenang. Bisa nggak gitu? Suami pulang dari kantor banyak persoalan, tenang begitu lihat ibu, masya Allah tenang, gitu ya. Wah, tapi kalau lihat ibu tiba-tiba masalah jadi rumit lagi, wah itu itu persoalan serius ya. Baik. Nanti bisa dilihat. Jelas ya? Maka coba teman-teman lihat. Ya, uswah. Jadi pelajari. Nah, kalau u tinggi sifatnya, domah domah itu mengumpul. U itu di atas di bawah. Di atas itu tinggi atau rendah? Tinggi ya? Baik. Kalau i i ya, i harakatnya di atas di bawah. Apa namanya? Fatah atau domah Kasrah ya, bukan fatah, bukan domah kasrah. Kasrah itu sesuatu yang pecah. I pecah. Ya, ini kalau kasrah kasra misalnya kan ad kaca pecah terpecah-pecah kecil ya, terpencar ya, rendah kecil Kenapa bisa dibaca dengan dua riwayat? Nanti kalau usia saya sampai menafsirkan ayat ini, kita akan bahas yang melekat pada Nabi itu. Jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya jadi teladan. Yang rendahnya aja jadi teladan. Jangankan sholat sunnah yang sampai bengkak kakinya, senyumnya jadi teladan. Ya, disapanya jadi teladan. Jadi kalau Anda bisa mengambil keteladanan dari Nabi, belum bisa mengambil yang tingginya, ambil yang kecil-kecilnya. Dengan itu Anda akan mendapatkan hidayah, karena ada bimbingan. Ada kenikmatan itu ya. ya. Coba cek. Mungkin selama ini hidup kita jauh dari tuntunan. Padahal semuanya ada. Teman-teman yang berbisnis, Nabi kan sudah berikan tuntunan berbisnis. Ada kita buat tijarah, kita bisnis. Pengusaha-pengusaha itu yang mengikuti tuntunan itu semuanya masya Allah bu. ya berhasil semua. Ya. Teman-teman yang mengajar ada petunjuk dari Nabi. Ada semuanya. Ya. Jadi coba kita keluarkan. Termasuk saya tidak bosan mengingatkan ya. Pernahkah Anda keluarkan petunjuk sebagai orang tua? Ya, petunjuk Nabi di rumah tangga. Bagaimana jadi ayah yang baik sesuai dengan hadis. Ya, bagaimana jadi istri yang baik sesuai petunjuk Nabi. Pernah nggak keluarkan? Kalau boleh saya berikan nasihat ya. Sebulan itu harus punya target. Di rumah dulu misalnya. Saya ingin jadi ayah yang baik menurut Quran, menurut Allah, dan menurut Nabi. Keluarkan ayat-ayatnya, keluarkan hadisnya. Ibu turunkan, saya ingin jadi ibu yang baik menurut Allah dan Nabi. Keluarkan ayat itu keluarkan hadisnya, termasuk dengan anak-anak. Tilawahi selama sebulan. Demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah di rumah tangga kecuali kenikmatan. Kenikmatan. Ya, silahkan kalau nggak percaya silahkan. Ada petunjuk-petunjuk kebaikan. Yang besar jadi kecil, yang kecil tidak akan pernah mengubah itu. Selalu tertutup selesai. Jelas ya? Yang terakhir, wa ilal Quran. Ya. Wa ilal Quran. Kadang-kadang tusnadul hidayah, hidayah itu disandingkan kepada Quran. Makanya Quran disebut oleh Allah sebagai hidayah. Tadi masih ingat hidayah jamaknya apa? Hudan, ya? Hudan. Hidayah jamaknya hudan. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Ya. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Quran itu? Hujan. Ada itu. Ya, hudan dinna semua isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu isinya petunjuk yang memudahkan kita untuk sampai pada hal yang dibutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu lekat dengan Al-Quran itu lebih mudah mendapatkan petunjuk. Ya. Silahkan cek, gampang gitu. Ya. Gak percaya silahkan, semua semua. Saya bahkan pernah sebutkan di sini. Ya. Hidup kita itu semua liku persoalannya itu solusinya dituangkan langsung oleh Allah di Quran. Ya. Allah yang menciptakan kita lebih tahu tentang persoalan kita. Karena itu setiap solusi yang dimunculkan pasti itu akan dihadapi. Ya. Jadi orang cerdas itu, muslim yang cerdas, dia akan keluarkan semua hal yang ada di Quran, lalu dia kemudian petakan jalur hidupnya. Dari situ setiap mendapatkan masalah, solusinya sudah ada. Ya. Misal, ya, mohon maaf ya, ada yang tadi di rumah tangga, keluarkan ayat-ayat tentang rumah tangga di Quran. Demi Allah saya katakan, semua masalah di rumah tangga itu semuanya tercantum di situ. Dan ini solusinya. Ini akan begini nih, kalau miskomunikasi di mana ayatnya? Dari mulai An-Nisa ayat 34. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan berdua, siapa yang dilibatkan? An-Nisa 35. Ya, kalau macam semuanya ada. Anda ketika bekerja, itu diurai oleh Quran. Kemungkinan masalahnya akan begini, begini, begini. Ini solusinya. Jadi Anda tidak pernah mempelajari misal, jangankan solusinya, Anda nggak pernah kenali masalahnya, Anda bisa kaget gitu. Ya, ada yang putus asa, ada yang sampai macam-macam, padahal semuanya ada. Saya bacakan cepat ya, tapi jangan ditulis. Pesan saya jangan ditulis supaya tidak ada pertanyaan ya, atau tidak ada permintaan untuk diperlambat. Eh, tolong jangan tulis, dengarkan saja. Sejak sebelum terlahir sampai kita wafat, itu semua petunjuknya sudah ada. Anda bisa dalam kandungan, kandungan supaya lancar, baik, persalinannya nyaman dan sebagainya. Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan bagaimana supaya asinya lancar, tidak ikut menjalani tugas sebagai ayah dan ibu yang baru, pembagiannya nyaman. Quran surah ke-2 ayat 233. Ketika tumbuh disusui diberikan asi sampai 2 tahun itu, asinya sampai dengan lancar, kemudian apa yang harus dilakukan supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, cepat menangkap pelajaran-pelajaran di sekitarnya. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19 ya. Ketika dia mulai sekolah formal, bagaimana cepat menangkap pelajaran supaya dia tidak mudah lupa, cepat dipahaminya. Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana kemudian supaya prestasinya terangkat, tidak hanya pintar tapi terangkat prestasinya. Quran surah 58 ayat 11-nya. Ketika dia mulai naik lagi, naik lagi masuk kampus, kenal dengan kawannya, bagaimana supaya tidak terjebak dalam lingkungan yang buruk, pergaulan yang bebas, ada LGBT dan sebagainya. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Kemudian kalau ada orang tertarik serius datang untuk melamar bagaimana aturannya? Quran surah keempat ayat keempatnya. Kalau jadi menikah Al-Quran surah 30 ayat 21-nya. Jadi suami istri baru ingin mengenal tugas. apa tugas yang harus dipelajari. Quran surah keempat ayat 34-nya untuk suami dan istrinya. Suami mulai mencari nafkah, tugas pertamanya bagaimana cara mencarinya. Ini yang standar, Quran surah 2 ayat 168. Kalau kamu cari pakai iman, Rizkinya semakin mendekat. Quran surah 2 ayat 172-nya. Ada rizki lagi yang sudah nunggu kamu sebelum kamu berangkat, dia sudah menantikan. Quran surah 7 ayat 96-nya. Kadang-kadang ibu merawat di rumah tangganya, anaknya rewel, sulit diatur. Bagaimana supaya dia hormat pada orang tua sampai tidak mengatakan, ah Quran surah 17 ayat ke-23-nya. Kadang-kadang dalam persoalan demikian Anda kadang capek, lelah dalam suasana demikian bagaimana mengatasinya? Quran surah 26 ayat ke-80-nya. Atau Anda terkena dengan penyakit, wah yang sudah dokter mengatakan ini mungkin nih solusinya, mereka get up tangannya hand up apa yang dilakukan? Quran surah 21 ayat 83 sampai 84-nya. Anda di kantor kadang-kadang ada yang usil, Pak, ingin menyudutkan Anda, menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Sehebat apa mereka berkuasa, tidak ada yang bisa menahan kuasa Allah. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Sampai Anda mendapatkan teror luar biasa akan membuat dada Anda sesak, kemudian mata Anda menjadi gelap, ingin keluar dari situ, ada solusinya. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Anda berumah tangga belum ada keturunannya, sudah mohon sana sini sudah nggak bisa juga, ada solusinya. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39-nya. Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan ayat 10-nya. Sampai Anda muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, usia 40 tahun orang tuanya masih ada, mungkinlah. Kemudian ingin bermakti kepada keduanya, bagaimana cara membalasnya? Gak mungkin, tapi Anda bisa lakukan Quran surah ke-46 ayat 15-nya. Sampai semakin nyaman, semakin nyaman Anda terpikir, ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak. Kamu pasti akan didatangi oleh maut. Quran surah ketiga ayat 185-nya. Ya Allah, bagaimana cara datang maut kepada saya? Persiapkan saja amal saleh. Dengan itu kamu akan dipanggil dalam keadaan yang tenang Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30-nya. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan silahkan lakukan amal salah, maka kamu akan dipanggil oleh malaikat maut dengan Quran surah ke-8 ayat 50-nya. Sedikit menegangkan sampai dipukulin malaikat, kan? Ya Allah, bagaimana suasana alam kubur? Saya di malam pertama dunia sering belajar. Malam pertama alam kubur bagaimana? Oh, boleh kalau ingin nikmat Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171-nya. Bagaimana hisabnya ya Allah? Jangan dipikirkan. Ada orang ahli surga tanpa hisab. Quran surah kedua ayat 25. Ada yang melihat Allah Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Ada orang masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101. Ya Allah bagaimana suasana yang nanti di akhirat nanti kamu jangan pikirkan kamu akan nyaman tenang ada banyak surga yang bisa kamu dapatkan ada surga yang masya Allah dengan Nabi Sallallahu Alaihi kalau kamu cinta dengan Allah ikuti sunnahnya Quran surah 3 31 ada yang surganya itu taman surga semua diberikan oleh Allah tanpa perantara Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23 nya ada surga yang seluas langit dan bumi Quran surah 3 ayat 133 nya ada surga biasa yang mungkin tidak sebanding kenikmatannya dengan yang lainnya seperti Quran surah 2 ayat 25 itu semuanya ada ada semua Cuma persoalannya kita tidak pernah hadirkan. Jadi kalau Anda hadirkan dalam kehidupan Anda semua, Pak. Tentang masjid juga diatur. Apa yang harus dilakukan di masjid, kalau taklim bagaimana, kalau sholat bagaimana, ada semuanya. Ya, kalimat masjid pertama, Quran surah kedua ayat 114. Apa yang dikerjakan Quran surah ke-9 ayat 18. Ya, ada semuanya. Kita nggak lakukan gitu kan. Ya, kalau saya ingin mencari Allah bagaimana? Quran surah kedua 186. Ya, kalau ingin saya berdoa di tempat yang mana? Kalau di rumah bikin mihrab, Quran surah ke-3 ayat ke-37. Kalau Anda bisa bikin lebih luas bikin musalla, Quran surah kedua 124. Ada semuanya gitu kan? Kenapa nggak Anda kan? Itu masalahnya gitu kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita bisa datangkan dari Quran ini kita petakan, ambil ambil terapkan itu indah kehidupan. Ya, indah dan itu akan diberikan gitu. Makanya nanti setelah baca Al-Fatihah, kita kan baca surat kan? Surat kan? Ya, coba silahkan cek. Semua sholat di dua rakaat pertama pasti baca surat. Dari Quran kan? Nah, nanti kalau saat kita masuk surat, seharusnya yang kita bacakan itu, itu yang kita butuhkan. Minta. Ya, kadang-kadang setelah diberikan kan kita ingin merinci kan? Baik, rincinya lewat surat yang kita baca itu. Misal tadi ya, Anda ada kesulitan di kantor macam-macam, begitu sholat minta. Makanya bahasa sholatnya kan wasta'inu, Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisabri wassalah kalau Anda punya persoalan dalam hidup, terima dengan sabar. Nanti saat sholat minta kepada Allah solusinya. Permintaan Anda, iya karena budu wa iya karena stain. Ketika minta wa iya karena stain, kata Allah mau minta apa? Kalau Anda ingin rinci, baca ayat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini kadang-kadang yang dibaca itu lagi, itu lagi. Anas lagi, Anas. Qul'audu dari subuh sampai isya. Dan dikabulkan. apa pas mimpinya ketemu jin terus, gitu kan? Karena itu yang, di, yang dipohonkan. Ya. Kadang, sekarang itu saya bingung saya. Jangankan dalam mimpi ini, orang hidup aja masih pada nyari jin, kan? dunianya beda gitu. Ya. Ini jin banyak kena fitnah di hari-hari ini. Ya. Hati-hati ya, minta minta tanggung jawaban nanti itu. Ya. Ada jin yang kekurangan oksigen ini ya kan, masya Allah. Kemarin ada orang diminta oleh polisi coba coba isi mobil ini dengan emas. Gak bisa pak, jinnya pergi. Kenapa? Kena gas air mata kan ya, kan? masya Allah. Ada yang uh, hindarkanlah yang tidak penting ini ya, tolong tolong jauhi ya. Jelas begini? Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk ini yang memudahkan kita sampai pada harapan dan eh, kebutuhan kita, maka dekati Allah, dekati Rasulullah SAW, dan dekati Al-Quran. Ya, dekati Al-Quran. Termasuk, maaf ya, membaca itu wasilah gitu. Esensinya pemahaman kita. Jadi jangan sampai anda rajin baca tapi nggak ngerti isinya, itu parah juga. Ya walaupun ada pahalanya. Ya tapi mohon maaf itu Eh, belum maksimal gitu ya. Apalagi yang nggak baca sama sekali. Itu yang bahaya tuh. Quran itu petunjuk iman. Iman. Ilmu petunjuk akal. hati ya, hati-hati ya. Jadi kalau orang mendapatkan pengetahuan, akalnya cepat bekerja. Misal, sering baca Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Maka ilmu akan cepat. Tapi kalau jarang baca Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, imannya itu terhambat. Jadi begitu ada peristiwa yang membutuhkan respon iman kita, iman gak bisa muncul. Karena keseringan baca Al-Quran. Al-Qurannya jarang dibaca. Jelas ya? Tuntutan misalnya dalam Quran jelas. Tinggalkan ini. Ya oh, masih ditafsirkan juga. Kenapa? Karena seringnya baca Al-Quran. Al-Qurannya jarang dibaca. Sehingga panggilan imannya susah. Masih banyak ditafsirkan. Berdebat, berdiskusi macam-macam. Nah, usah lagi, gitu kan. usah. Ya. Ya. Uh, ya. Saya kira itu ya. Baik. Masih ada waktu? Kita bacakan sedikit dulu ya. Setelah itu nanti kalau ada pertanyaan saya perkenankan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yuradu minha al ila ma fihi khair. Baik. Hidayah juga bisa berarti bisa berarti hal yang mengantarkan pada kebaikan-kebaikan. Hal yang mengantarkan pada segala kebaikan. Kalau tadi petunjuk yang memudahkan kita sampai pada kebutuhan. Kalau sekarang hal yang menunjukkan pada segala kebaikan. <coughs> Baik. Teman-teman sekalian, masih ingat tadi hidayah disandarkan pada siapa saja? Satu, Allah, kedua, Rasul, ketiga, Quran. Baik, sekarang perhatikan ya. Makna kedua ini kalau disebutkan hal yang menunjukkan kepada kebaikan, diartikan dengan hidayah, maka kebaikan yang dimaksud itu baik menurut Allah, baik menurut Rasul, baik menurut Al-Quran. Jelas ya? Ingat, ini penting pemahaman kita, karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jelas ya? Awas hati-hati nih, ini ini sedang, sedang diuji nih sekarang ya. Jadi kalau ada yang baik menurut Allah, baik menurut kita berseberangan, maka yang baik menurut Allah itu yang diambil. Jelas ya? Yang baik menurut kita itu tinggalkan. Oh, hati-hati ya. Dalam kehidupan apapun. Apakah dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, sosial kita, politik kita. Jadi kalau Allah sudah mengatakan inilah hukum yang terbaik, tinggalkan pendapat Anda, ambil keterangan Allah. Sudah seperti ini? Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu nggak akan mikir lagi. Jadi kalau sesuatu bertentangan dengan hukum dunia, dia nggak akan mikir, langsung ambil petunjuk Allah. Itu tandanya kuat hidayahnya. Tapi kalau Anda masih menimbang-nimbang, menimbang-nimbang, menimbang-nimbang, itu artinya ada yang kurang bekalnya dalam kehidupan kita. Sudah seperti ini? Sekarang kita sedang taklim ya. Saya, saya beri contoh misalnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71 mulai Ilmi, posisi paling kiri sebelah atas di kitab ya Saya bacakan hadisnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Siapapun yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, maka yang pertama diberikan oleh Allah yufaqihu fiddin. Dia akan dibimbing, diringankan langkahnya untuk mempelajari agamanya. Untuk memahami bahasanya fikih, fikih itu paham. Paham, ya. Di pohon izin. Jadi kalau orang diinginkan oleh Allah menjadi baik, ternyata yang diberikan pertama kali bukan dunia. Mohon maaf, kalau Anda mengalami peningkatan dunia, materi, harta benda meningkat, saat yang bersamaan Anda tidak mengerti tentang agama Anda, Anda bukan orang baik menurut Allah. Belum. Anda meningkat kedudukan, promosi jabatan, tapi belum paham dengan tuntunan. Belum mana, belum yang tahu mana yang benar diikuti, yang salah yang harus tinggalkan. Anda belum jadi orang baik. Nah, saat Allah menginginkan seseorang menjadi baik, yang pertama diberikan bukan dunia, dibimbing ia untuk memahami ajaran agamanya. Ini berbahagialah saat kita berada di sini yang belum tentu didapatkan oleh semua orang, gitu. Anda diringankan langkahnya ditempatkan di sini langsung diundang ke rumah Allah, bukan di tempat biasa. Itu tandanya Allah sudah menginginkan kita berubah jadi orang baik. Maka nikmati itu. Dapatkan. Tapi yang paling menarik begini. Taklim yang dimaksud tidak semua taklim itu baik. Dalam bahasa hadisnya yufaqihu yang bisa memahamkan Anda tentang agama. Jadi tidak semua taklim bisa jadi baik. Kalau Anda misalnya menghadiri majelis taklim, datang belajar, tapi membuat Anda tidak dekat dengan Allah. Materinya tidak memahamkan Anda tentang agama, itu pun bukan taklim yang baik. Jelas ya? Ya. Anda belajar misalnya kan, tiba-tiba, maaf ya, maaf, ada ketawa yang tidak jelas, isi yang kejauh kemana tidak berkaitan, gitu kan? Hal-hal yang tidak mendekatkan diri Anda dengan Allah itu bukan taklim yang baik. Jadi ukuran kebaikan yang mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang menyertakan kebaikan itu sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi tidak semua orang ikut taklim aja jadi baik menurut Allah belum tentu. Ya kecuali kalau taklim yang diikuti mendekatkan diri dia dengan Allah. Jelas ya? Baik, karena itu coba cek kalau Anda dalam keseharian masih lekat dengan panggilan dunia, petunjuk Allah belum diambil, ada yang kurang dalam ini. Teman-teman dalam Jumatan? Ya. Saat Anda sibuk dengan pekerjaan, ada proyek miliaran, ada panggilan Jumat mana yang didahulukan. Kalau Anda simpan dulu cepat respon itu seruan Jumat, iman Anda bagus. Petunjuk pada kebaikan menurut Allah. Tapi kalau Anda abai-abaikan sholat yang fardu kadang disimpan, dunia dikejar-kejar, Allahu Akbar. Itu berarti belum ada hidayah ilal khair. Belum kuat itu. Ya. Ibu sedang belanja di mall, Tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat dulu atau teruskan transaksi. Alhamdulillah. Begitu mau sholat dulu, tiba-tiba berbunyi lagi panggilannya. Diskonnya naik tuh 90%, 90%. Apa yang pak? Nah, itu itu ujiannya di situ ya. Jelas di sini? Baik, saya, saya baru bacakan dua kalimat, ya, kita simpan dulu ya sampai sini karena sekarang asarnya alhamdulillah agak lebih cepat ya, tinggal 6 menit lagi ya. Saya bacakan ini dulu ya. Kita baru ambil dua makna kan? Ya, baru dua makna hidayah, satu petunjuk yang mendekatkan kita pada kebutuhan yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua adalah hal-hal yang mengantarkan pada kebaikan menurut ukuran Allah, Rasul dan Al-Quran. Nanti ada makna yang lainnya kita akan pelajari pada kesempatan yang akan datang. Ya? Baik, saya coba bacakan dulu. Baik Ustaz, bolehkah sholat qabliyah zuhur dua rakaat? Adakah hadis lain yang menjelaskan. Tadi saya sampaikan, hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis 812 dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ini beliau menyampaikan tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal, saya ingat, saya mendapatkan pelajaran dari Rasulullah SAW ya, asyra rakaat. Ya, lihat, tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatin 10 rakaat sepuluh rakaat. Ya. Apa saja itu? Rakaat ini qabla zuhri, dua rakaat sebelum zuhur. Ya, jadi disebutkan pertama dua rakaat sebelum zuhur. Dalam hadis riwayat Ummu Habibah nomor hadis 586 di at tirmidzi qabla zuhur disebut empat rakaat. Ya, empat rakaat. Jadi empat rakaat sebelum zuhur, yang ini dua rakaat sebelum zuhur. Setelahnya sama semua, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dua rakaat sebelum subuh. Jadi kalau anda yang mengambil empat rakaat itu dua belas rakaat, yang mengambil dua rakaat itu sepuluh rakaat. Bagaimana memadukan keduanya ilmu hadis yang disebut al-jam'u wa taufiq. Ya. Jadi kalau anda waktunya sedang luas, ambil empat rakaatnya. Kalau sedang waktunya singkat, ambil dua rakaatnya. Jelas ya? Baik. Ustaz perbuatan bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dalam soal ibadah. Kalau soal soal dunia, tradisi dan sebagainya, apakah boleh? Pertama begini, teman-teman sekalian, tolong lengkapi kalimatnya ya. Tidak setiap yang tidak ada contoh dari Rasul itu disebut bid'ah. Hati-hati. Ya harus harus harus tuntas penjelasannya, jangan memberikan celah ya. Ingat, yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul. Ketentuan dan empat sifatnya. Satu, ada dalilnya, ada contohnya. Seperti sholat, jelas ya. Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara seperti kunut. Ya. Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya nggak ada. Oh, Awas, ah, hati-hati. Jadi tidak setiap yang ah, tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal, saya beri contoh misalnya tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Tapi Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pakai oh, tidak pernah tahiyatul masjid. Oh, ya. Baik. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jelas ya? Rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna dan rumahku di sini kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik Al-Qatafani ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi ya, dalam keadaan dia bisa salat terlebih dahulu, kemudian kemudian dia langsung duduk. Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda masuk ke masjid dalam suasana yang santai, tenang, ingin etikaf duduk, maka jangan langsung duduk kecuali salat dua rakaat terlebih dahulu. Jelas di sini? Nabi sendiri tidak mempraktekkan itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Jelas ya? Yang kedua yang lebih dahsyat adalah, maaf, Anda zakat pakai apa? beras kan? Uang. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Silakan tunjukkan pada saya. Satu hadis saja yang menunjukkan Nabi pernah zakat pakai beras. Jangankan hadis sahih, hadis palsu pun nggak akan ada. Anda cari sampai kiamat kurang dua hari nggak akan ditemukan. Ya, sehari lagi buat berpikir kita untuk apa nyari gitu kan? Baik, nggak ada karena Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai kurma. Tapi kemudian di zaman Muawiyah ketika beliau jadi gubernur di di Syam di Damaskus, beliau katakan yang dimaksud zakat menggunakan kurma ataupun gandum itu itu pun makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokok di satu tempat kemudian digunakan sebagai bagian dari zakat itu boleh. Ya sepanjang itu bagian dari makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Itu makanan ibu. Ya, makanan saya itu nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok ya. Ayam itu makanan pokoknya beras. Tapi nasi sumbernya dari beras boleh menjadi bagian dari zakatnya. Tapi contoh dari Nabi tidak ada. Jadi tidak setiap yang nggak ada contohnya itu disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Kecuali yang keempat, tidak ada dalil, tidak ada contoh. Kemudian dikerjakan itu yang bermasalah sholat saya tutup sampai sini karena waktu kita akan masuk ada nasar Solat takbir sampai bersedekap. An-Nasai nomor hadis 886 sampai 889. Nabi katakan angkat sejajar dengan bahu, Al-Bukhari 715, angkat sejajar dengan daun telinga, An-Nasai 1101, kemudian langsung letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Ya, tapi bahasanya langsung, langsung. Contohnya jelas, dalilnya jelas. Anda melakukan kegiatan misal diangkat tiba-tiba nggak enak kiri dulu, mungkin enaknya kanan dulu. Masukkan kanan, angkat tutup begini. Itu yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Jelas ya? teman-teman sekalian karena sudah masuk ke asal kita harus berhenti untuk persiapan sholat asal jika ada yang benar yang saya sampaikan silakan amalkan kalau ada yang keliru silakan tinggalkan ambil pendapat ustaz yang lebih baik ya. subhanallahumma Alhamdulillah, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi warahmatullahi wabarakatuh